Yang pembangkang tadi ikut dalam demokrasi. Iya. demokrasi. Iya. Jadi itu namanya khawarij demokrasi. Bagaimana dia jadi khawarij sementara demokrasi itu kufur kata ulama? Gak mungkin. Ya. Barakallahu Jadi ada. Sebagaimana juga salafi kata sebagian ulama ada salafi demokrasi. Ya. Sebagai ulama menyatakan salafi katanya pakai pak Salafi ada, salafi demokrasi. Nah. Sehingga uh, eh, pembangkangan itu tidak benar baik dengan cara demokrasi maupun dengan cara yang lainnya. Ya, tidak benar. Baik dengan cara demo, mubaharat ataupun khutbah-khutbah semuanya itu bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang bisa anda Semoga bermanfaat. Nah, maksudnya kalau pemerintah itu sudah memegang tampuk pemerintah dengan wasilah demokrasi, ya. wajib taat adalah benar-benar yang baik. Wajib taat, walaupun wasilahnya adalah demokrasi, tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Kalau maksiat, Begitu. Nah.